Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.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 negeri Syam. Tentunya mengenal mereka adalah perkara yang sangat penting terutama banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang terpedaya dengan mereka sehingga mendukung mereka bahkan menyatakan diri sebagai anggota dari mereka ya. padahal mereka tidak tahu hakikat daripada daulah ini daripada khilafah Islamiyah atau ISIS ini dan mengenal keburukan merupakan perkara yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam satu hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. مخافة makhafata ayudrikani orang-orang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan adapun aku aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan aku khawatir keburukan-keburukan tersebut menjumpaiku dalam syair seorang penyair berkata araftu syarra la li syarri walakin li Man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenal kebaik keburukan, aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, tetapi untuk menjauhi keburukan tersebut. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Karenanya menjelaskan tentang keburukan satu kaum yang tersesat adalah perkara yang penting dalam syariat. Dan ini telah di jauh-jauh telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang suatu firqah yang sangat buruk yang dengan dikenal dengan firqah khawarij. Dialah firqah yang pertama kali muncul dalam Islam. Firqah khawarij dan tidak ada hadis-hadis yang banyak berbicara tentang suatu firqah sebagaimana hadis-hadis yang berbicara tentang firqah khawarij, suatu kelompok yang merupakan kelompok sempalan dari Islam yang memiliki pemahaman takfir mudah mengkafirkan kaum muslimin dan juga mudah sangat mudah membunuh kaum muslimin. Di antara hadis-hadis tersebut ya, suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang membagi gonimah. Gonimah dibagikan kepada para sahabat, tiba-tiba ada seorang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi dan dia adalah nenek moyangnya orang-orang Khawarij. Dia tidak setuju dengan pembagian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, buatlah beradillah engkau dalam membagi ghanimah." Maka Rasulullah SAW kaget ada seorang yang memprotes Nabi seakan-akan Nabi tidak adil. Maka Nabi berkata, "Wahai haka, faman ya'dil wa ilam a'dil." Siapa yang mau adil kalau saya tidak adil? Saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak adil terus siapa yang adil? Jadi nampak di sini bahwasanya orang-orang khawarij ya adalah orang-orang yang gulu berlebih-lebihan dalam agama sehingga sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dia tidak menganggap Nabi tidak adil sehingga dia protes terhadap keputusan Nabi dalam membagi ghanimah. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengatakan yakhruju min dhi'i hadha rajul aqwamun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyama akan keluar dari orang ini suatu kaum yang kalian merasa minder jika membandingkan salat kalian dengan mereka dan kalian akan merasa minder jika kalian membandingkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kelompok khawarij adalah orang-orang yang bulu berlebih-lebihan dalam beribadah. Sampai-sampai para sahabat yang ibadahnya luar biasa masih dikatakan oleh Nabi, kalian akan merasa minder jika membandingkan puasa kalian wahai para sahabat dibandingkan dengan puasa mereka. Kalian akan merasa minder jika membandingkan sholat kalian wahai para sahabat dibandingkan dengan solatnya orang-orang khawarij. Yamrukuna minad din kama yang sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak tatkala menembus hewan yang dipanah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah memperingatkan kita akan bahaya sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana wal ghulu." hati-hatilah kalian terhadap sikap ekstrim berlebih-lebihan. Sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu adalah sifat berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan. Dan kita tidak boleh memiliki sikap berlebih-lebihan dalam beragama, baik dalam peribadatan apalagi dalam masalah akidah. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini tatkala Rasulullah SAW mengingatkan para jamaah haji. Tatkala Rasulullah SAW menyuruh mereka mengambil Eh, kerikil-kerikil untuk melempar jamarat, ya, jamaratul akobah dan jamarat sugra wusta, ya, untuk melempar jamarat Rasulullah Sallam e, mengambil kerikil-kerikil tersebut, kemudian Rasulullah Sallam menampakkan kepada para sahabat ukuran kerikil-kerikil tadi, kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengatakan bimithli haula'i farmu. Carilah kerikil-kerikil yang ukurannya seperti ini dan lemparlah dengan ukuran-ukuran kerikil seperti ini, iyyakum wal bulu dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Jangan sampai mengambil kerikil yang besar, jangan ambil batu yang besar untuk melempar jamarat. Ini diingatkan oleh Nabi SAW tidak boleh memiliki sikap berlebih-lebihan dalam masalah peribadatan, apalagi dalam masalah akidah. Kita dapati kelompok khawarij ini ya, memiliki sikap berlebih-lebihan dalam ber, ber, dalam beribadah, dalam beragama. Ada rasa ketidakpuasan terhadap syariat ini. Nabi SAW membagi ghanimah dianggap tidak adil. Ya. Demikian juga berlanjut di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang Rasulullah SAW begitu memuji Uthman, sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ala astahi min rajulin yastahi hulmalaika. Kenapa aku tidak merasa malu dengan seorang yang malaikat malu kepada dia, yaitu Uthman bin Affan. Tetapi orang-orang Khawarij tidak setuju dengan pemerintahan Uthman, Mereka menganggap Uthman tidak adil. Maka mereka pun memberontak sehingga mereka akhirnya membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala beliau sedang dalam rumahnya sambil membaca Al-Qur'an, maka beliau terbunuh sementara darah beliau ya te, e, apa namanya mengalir di Al-Qur'an yang sedang beliau baca. Padahal siapa lagi yang lebih adil seperti Utsman bin Affan? Siapa lagi yang lebih soleh dan bertakwa seperti Utsman bin Affan? Tetapi orang-orang Khawarij tidak pernah puas. Dia menganggap para sahabat ya tidak adil. Dia menganggap para sahabat ya harus sempurna sehingga mereka pun e, memberontak terhadap Utsman dan membunuh Utsman. Demikian juga di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib mereka pun protes kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib gara-gara Ali bin Abi Thalib hanya mengirim surat kepada Muawiyah. Ya, gara-gara mengirim surat kepada Muawiyah, Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Gara-gara Ali dan Muawiyah mengadakan perjanjian, ya, di antara dua kelompok ini, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, maka orang-orang Khawarij pun mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya, Khawarij muncul secara kelompok itu di zaman Ali bin Abi Thalib muncul secara kelompok besar, muncul di zaman Ali bin Abi Thalib membangkang dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang sebelumnya mereka bersama Ali bin Abi Thalib, namun tatkala mereka mendapati sikap-sikap Ali yang mereka tidak tidak benar, mereka langsung mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan memberontak dan berusaha untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Keluarlah 6000 dari pasukan Ali bin Abi Thalib membelot dan ingin menyerang Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang Khawarij, 6000 orang. Tatkala itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas mengatakan, "Biarlah wahai Ali, saya ingin berdialog dengan mereka, siapa tahu mereka sadar." Kata Ali, "Ini akhafu alaik." Saya khawatir kau akan dibunuh wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala datang mendatangi 6000 orang-orang Khawarij dan dia memakai pakaian yang sangat indah ketika itu untuk bertemu dengan orang-orang Khawarij. Tatkala bertemu dengan orang-orang Khawarij, yang pertama dikritiki pakaiannya Ibnu Abbas. Kenapa kau pakai pakaian yang indah seperti ini wahai Ibnu Abbas? Ya. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW pernah pakaian yang memakai yang lebih indah daripada yang saya pakai. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li wa tayyibati minar Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dan keindahan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan perkara-perkara yang baik. Dari sini sudah nampak bagaimana orang-orang Khawarij mereka sikap ekstrim. Mereka memandang seorang yang soleh tidak boleh pakai baju yang bagus. Seorang yang soleh harus pakaiannya kumal, ya, harus pakaiannya jelek, ya, tidak rapi. Itu orang yang soleh. Sehingga waktu Ibn Abbas memakai pakaian yang indah, mereka protes. Padahal diperbolehkan dalam syariat Islam. Terjadi dialog antara Ibn Abbas dengan mereka, sehingga akhirnya 2000 sadar dan bergabung dengan Ali bin Abi Thalib tinggal 4000. Maka kemudian terjadilah peperangan yang dahsyat antara pasukan Ali dengan pasukan Khawarij sehingga akhirnya terbunuhlah sebagian besar mereka dan sebagian kecil mereka kemudian kabur lari kemudian melanjutkan pemikiran Khawarij mereka. Tatkala Ali bin Abi Thalib membunuh orang-orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib menyuruh pasukannya untuk mencari seorang mayat dari orang-orang Khawarij tersebut yang memiliki sifat yang pernah digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menjelaskan dalam hadisnya ada seorang di kalangan orang-orang Khawarij yang dia tangannya buntung, kemudian di tangan buntungnya tersebut seperti ada daging yang tumbuh semacam tai lalat yang besar, kemudian di tai lalat tersebut ada uh, uraian rambut yang putih. Setelah Ali membunuh orang-orang Khawarij, kata Ali, carilah orang tersebut. Saya mendengar Nabi mengatakan bahwasanya di antara mereka ada orang seperti ini. Maka pasukan Ali bin Abi Thalib pun mencari orang tersebut di antara mayat-mayat orang Khawarij. Setelah mereka cari, tidak ditemukan. Maka Ali menyuruh mereka untuk mencari lagi. Rasulullah SAW menyatakan ada sifat seperti itu. Mereka mencari tidak menemukan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang cari sendiri. Maka dia melihat ada tumpukan-tumpukan mayat, kemudian dia pindahkan mayat-mayat yang menumpuk tersebut ternyata di bawahnya ada mayat sebagaimana sifat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ada seorang yang tangannya buntung kemudian di ujung tangan buntungnya tersebut ada semacam tai lalat besar kemudian ada rambut-rambut putih yang terurai dari tai lalat tersebut maka Ali bin Abi Thalib pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah membunuh orang-orang Khawarij yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membunuh mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah kecil tentang Khawarij dan para ulama menyebutkan orang-orang yang selamat dari peperangan Ali bin Abi Thalib orang-orang Khawarij, mereka kemudian terpencar-pencar dan mereka kemudian melanjutkan pemikiran mereka dan orang-orang Khawarij akan terus ada sampai hari kiamat kelak. Dalam hadis disebutkan yakhruju akhiruhum ad-dajjal. Terakhir mereka keluar bersama Dajjal. Oleh karena para ulama mengatakan orang-orang khawarij akan muncul setiap zaman ada orang-orang khawarij. Ada satu zaman mereka besar, kemudian mereka kecil, mereka besar lagi, kemudian mereka tumbuh ada pemimpinnya, kemudian hancur lagi. Demikianlah orang-orang khawarij akan tumbuh silih berganti ya sampai hari kiamat mereka akan terus muncul. Kenapa saya membahas tentang orang-orang khawarij? Karena saya dapati banyak ulama di zaman sekarang ini yang menyatakan bahwasanya ISIS merupakan khawarij seperti ulama-ulama yang ada di Arab Saudi. Kemudian juga seperti Imam Masjid Haram, Syekh As-Sudais juga menyatakan mereka adalah khawarij. Dan kalau kita perhatikan sifat-sifat mereka sama dengan sifat-sifat khawarij. Nanti akan saya sebutkan bagaimana sifat-sifat khawarij yang ada pada sifat-sifat ISIS. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau memang mereka adalah orang-orang khawarij, ya tentunya ya e, mereka kelompok seperti ini harus benar-benar ya jangan dibiarkan ya. Jangan sampai biarkan saudara-saudara kita bergabung dengan dengan mereka karena mereka bergabung ya dengan kebatilan dan mereka memperjuangkan jalan syaitan meskipun ibadah mereka luar biasa. Ingat orang-orang Khawarij, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahkiruna salatakum ma'a salatihim." Wahai para sahabat, kalian akan merasa minder jika membandingkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Itu salat para sahabat, apalagi salat kita. Para sahabat saja salatnya yang luar biasa kalau dibandingkan dengan Sholatnya orang khawarij tidak ada apa-apanya. Puasa sahabat yang luar biasa dibandingkan dengan puasanya orang khawarij tidak ada apa-apanya. Ibnu Abbas tatkala melihat mereka, Ibnu Abbas melihat lutut mereka seperti bergumpal keras. Kenapa saking saking sering mereka sujud? Saking sering mereka sujud. Jidat mereka hitam, wajah mereka pucat karena sering sholat malam dan puasa. Luar biasa ada ciri-ciri ibadah Ya yang, yang nampak pada tubuh mereka. Tetapi kata Nabi SAW, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ya, Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh mereka. Kata Nabi SAW, eh, syarru qatla tahta adinis sama. Ya, orang yang terbunuh yang paling buruk di bawah kolong langit adalah orang-orang khawarij. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, syarrul khalqi wal khaliqah. Yaitu makhluk terburuk di alam semesta ini adalah orang-orang khawarij. Yang menakjubkan mereka beribadah. Yang menakjubkan mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan ya, mereka puasa mereka, salat mereka, baca Al-Qur'an, yaquluna min khairi min khairi qawli khairil bariyah. Mereka mengucapkan perkataan-perkataan terindah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang-orang Khawarij kalau berbicara yang keluar Al-Qur'an, sunnah, Al-Qur'an, sunnah, Al-Qur'an. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bodoh. Ya yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka hanya baca di lisan mereka namun mereka salah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Inilah sebab utama yang menyebabkan khawarij terpuruk adalah kejahilan dan kebodohan. Sikap berlebih-lebihan dalam beragama kemudian disertai dengan kebodohan maka akan menimbulkan ya e, pembunuhan dan pembantaian yang tanpa dalil sama sekali sebagaimana yang kita lihat dipraktekkan oleh ISIS. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membicarakan tentang ISIS dari tiga sisi. Sisi pertama dari sisi khilafah yang mereka bentuk. Sisi kedua, saya akan bicarakan tentang apakah mereka khawarij atau bukan. Sisi yang ketiga, saya akan sebutkan tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh ISIS bagi kaum muslimin secara umum. Yang pertama mengenai khilafah yang mereka bentuk. ISIS ya, Islamic State apa? of Iraq wa Syam ya, in Suria ya. Uh, ini sebenarnya ya, ada yang mengatakan mereka adalah sempalan dari Al-Qaeda yang dipimpin oleh Usama bin Laden. Mereka sempalan dari Al-Qaeda meskipun sebagian mereka mengingkari. Mereka mengatakan kami kelompok lain. Al-Qaeda punya amir, punya pemimpin yang dibaiat, kami juga punya pemimpin yang dibaiat. Namun mereka ini, kalaupun kita katakan mereka sudah ada sebelumnya, namun mereka baru diadakan baiat secara resmi baru-baru saja. Dengan pemimpin mereka yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadi. Dan sudah disebarkan Youtube di mana dia berkhutbah. Kemudian khut di dalam khutbahnya dia mengatakan, Ini qad alaikum walastu bi dia mengatakan sungguhnya aku telah diangkat menjadi khalifah meskipun aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Ini ucapan diucapkan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi menukil dari ucapan yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengucapkan ucapan ini. Dia mengatakan, ini Inni qatwullitu alaikum. Aku telah diangkat menjadi khalifah. Walastu bi khairikum. Dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Tawadu dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Tetapi sungguh jauh berbeda antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Kalau kita lihat dari sisi pembentukan khilafah. Islam mengajarkan pembentukan khilafah dengan beberapa metode. Metode pertama, penunjukan. Ada khalifah yang sudah resmi. Ya. Kemudian memilih khalifah selanjutnya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diangkat menjadi khalifah dengan kesepakatan para sahabat. Kalau kita lihat hadis-hadis yang berbicara tentang pembentukan khalifah Abu Bakar, setelah Rasulullah SAW meninggal maka terjadi khilaf antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Sebagian kaum muhajirin mengatakan kami angkat pemimpin dari kami. Kaum ansar mengatakan, kami pun mengangkat pemimpin dari kami. Bagi kalian pemimpin, bagi kami pemimpin. Kemudian akhirnya terjadi musyawarah, akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Terjadi ijma kesepakatan dari seluruh para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, beliau menunjuk Umar sebagai khalifah. Ini sistem kedua. Jadi sistem pertama dengan kesepakatan, musyawarah dan ijma sepakat mengangkat salah seorang menjadi khalifah. Cara kedua adalah khalifah yang sudah resmi menunjuk khalifah berikutnya sebagaimana Abu Bakar menunjuk Umar setelah resminya Abu Bakar sebagai khalifah. Cara yang ketiga yaitu menggabungkan antara kedua cara. Penunjukan dan musyawarah sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau akan meninggal dunia, beliau memilih enam orang. Beliau menunjukkan enam orang ini harus bermusyawarah dan di antara enam orang ini harus ada satu yang menjadi khalifah. Umar menggabungkan antara metode Abu Bakar ya dan e, metode penunjukan dan metode e, musyawarah. Maka kemudian akhirnya Utsman yang menjadi khalifah. Karenanya pembentukan khilafah ya harus dilakukan dengan musyawarah kaum muslimin. Ini telah dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Ada namanya ahlul hilli wal aqd, yaitu orang kaum muslimin memilih wakil-wakil mereka dari para ulama, dari orang-orang yang berkompeten dalam hal ini untuk duduk memilih khalifah yang pantas yang berhak untuk menjadi khalifah. Sementara ISIS, mereka tidak melalui metode musyawarah. Jumlah mereka yang cuma ribuan orang tidak mewakili kaum muslimin seluruhnya. Kaum muslimin di alam semesta ini lebih dari satu miliar. Ya. Mungkin hampir-hampir 2 miliar, koma sekian miliar. Apakah cuma diwakili dari ribuan orang tersebut? Kemudian dikatakan saya sebagai khalifah resmi, khalifah internasional sekarang bukan cuma Eh, khilafah Irak dan Syam saja tidak, tetapi dia sudah menganggap dirinya sebagai khilafah khalifah seluruh kaum muslimin di dunia ini. Sehingga dia menyeru agar seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini bergabung dengan dia. Maka berdatanglah sebagian orang anak-anak muda yang jahil datang menuju ke Irak untuk bergabung dengan khalifah ini Abu Bakar Al-Baghdadi. Di antaranya sebagian saudara-saudara kita dari Indonesia. Jadilah khilafah dia bukan cuma khilafah Irak dan Syam tetapi khilafah satu dunia. Saya katakan kalau pembentukan khilafah hanya sekedar ribuan orang kemudian mengangkat satu orang menjadi khalifah, maka ISIS sudah terlambat. ISIS terlambat. Sudah ada khalifah-khalifah sebelum dia. Sudah ada khalifah-khalifah sebelum dia. Di Indonesia saja ada khalifah. Ada atau tidak Indonesia? Ada khalifahnya Islam Jamaah. Khalifah ya. Kemudian orang-orang diajak berbaikat kepada dia yang tidak baikat kafir yang keluar dari kerajaannya maka murtad. Dan khalifah tersebut masih ada hingga sekarang. Sekarang khalifah yang ketiga kalau tidak salah, yang kemarin saya kebetulan berhaji sama dia ya. Maka saya katakan wahai ISIS, kalian terlambat, sudah ada khalifah di Indonesia. Harusnya kalian berbaikat kepada khalifah di Indonesia. Dia tentu tidak mau, masa khalifah orang Indonesia. <laughs> Maunya khalifah orang orang Arab. Tapi sudah ada di Indonesia. Lihat, ada negaranya, ya negaranya nggak tahu negara bayangan ya. Kemudian ada amir-amirnya, ya. ada gubernur-gubernurnya. Ya. Indonesia saja juga ada dua khalifah atau tiga atau lebih. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan kalau sudah dibentuk khalifah, maka yang kedua harus dibunuh. Kata Nabi SAW, فَإِنْ جَاءَ آخَرْ فَقْتُلُوهُ فَضْرِبُ Kalau datang khalifah yang kedua, bunuh, penggal lehernya. Dalam riwayat kata Nabi SAW, kaina mangkana, siapapun dia harus dibunuh. Kalau sudah berdiri khalifah dunia, satu maka yang lain tidak boleh ada khalifah yang kedua harus dibunuh. Nah kita katakan, wahai ISIS, kau salah, sudah ada khalifah di Indonesia sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya pembentukan khalifah tidak seperti yang mereka bayangkan. 3000 orang kumpul kemudian bikin apa? khalifah. Nanti ada di sana kumpul lagi 3000 orang bikin khalifah. Nah, kita bikin di sini kumpul berapa berapa ratus orang ini kita bikin khalifah. Saya khalifahnya. Kalau tidak ada yang baik sama saya kafir. Apakah seperti itu bikin khalifah dengan mudahnya? Seperti ISIS, ada khalifah tidak baik sama dia kafir. Islam jamaah pun demikian. Khalifahnya orang tidak baik sama dia kafir. Kita bilang mana khalifahmu? Pantas nggak jadi khalifah? Sementara kau mengkafir-kafirkan orang di luar khilafahmu, di luar kerajaanmu, khalifahmu pantas nggak jadi khalifah. Siapa yang pilih dia? Enak saja mendirikan khalifah kemudian di luar dia dikatakan kafir. Nah, ini ini ini penyakit banyak di, mengalami sebagian kaum muslimin. Terus saya katakan kalau memang pendirian khalifah dengan seribu orang, dua ribu orang pantas untuk menjadi khalifah, maka yang lebih berhak membentuk khalifah adalah para pejuang yang ada di Suriah. Jumlah mereka lebih banyak dan mereka lebih dahulu berjuang daripada ISIS tatkala melawan Basar Asad. Mereka lebih dahulu berjuang, mereka lebih pantas untuk mendirikan khalifah daripada kalian wahai ISIS. Nah, kalau kita katakan bagaimana dengan khalifah yang ada di Indonesia, orang-orang ISIS akan mengatakan itu khalifah tidak sah. Kita pun demikian khalifah kamu juga tidak tidak sah. Apakah ada negara model seperti kalian? Mana negara Islam kalian? Mana? Negara yang tidak ada pabrik gula pun tidak ada di negara tersebut. <laughs> pabrik apa terus negara seperti apa begitu negara boneka Mana negaranya? Kalau negara kan jelas ada ada pasukannya, ada rajanya, ada anak buahnya, ada apa namanya produksi-produksinya ya. Namanya seperti Indonesia lah. Indonesia ini kalau bikin khilafah bisa. Ya. Artinya semua sudah tertata. Ya. Adapun dalam kondisi perang seperti di Irak sekarang kemudian mendirikan khalifah. Saya adalah khalifah yang tidak baik kepada saya kafir. Maka ini tidak benar. Terlalu banyak khalifah-khalifah yang sudah muncul sebelum Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi dari sisi pembentukan khilafah dia tidak benar dan e, eh, 4.000 orang tersebut atau 5.000 orang tersebut tidak mewakili satu miliar lebih kaum muslimin di dunia ini. Kalau kita ingin mendirikan khilafah Islamiyah, maka kita kumpulkan para ulama-ulama untuk memilih khilafah khalifah yang terbaik baru kita dirikan dia sebagai khalifah bukan 4000 orang 3000 orang 1000 orang kemudian bikin khalifah ini sisi pertama bahwasanya khilafah mereka tidak tidak sah dan tidak benar. Yang kedua para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi sifat-sifat khawarij yang ada pada mereka. Kalau kita perhatikan ISIS ini sifat-sifat khawarij ada pada diri mereka. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang khawarij, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hudasaul asnan." Mereka anak-anak muda. Dan benar, mereka semua anak-anak muda. Nggak ada orang-orang tua di antara mereka. Kalau kita cek orang-orang ISIS, anak-anak muda. Bahkan khalifahnya pun Abu Bakar al-Baghdadi masih muda. Entah sudah 40 tahun atau belum, masih muda. Masih sangat muda. Yang lain juga masih sangat muda. Kemudian kata Nabi SAW, Sufahaul ahlam. Mereka orang bodoh. Dan ini benar. Di ISIS tidak ada ulamanya sama sekali. Semua orang pendiri ISIS orang-orang majhul yang tidak dikenal. Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan tidak pernah dikenal dalam dunia Islam. Tidak pernah tidak pernah dikenal punya karya tulis ilmiah. Apakah alul hadis, apakah ahli tafsir, ahli tafsir, apakah ahli fikih? Gak ada seorang pun ulama bersama mereka, Gak ada. Maka mereka benar-benar orang-orang jahil. Bagaimana mendirikan suatu negara tidak ada ulamanya? Bagaimana mendirikan suatu negara tidak ada ulamanya? Tanyakan kepada orang-orang ISIS, mana ulama mereka? Gak ada seorang pun tidak ada. Terus bagaimana Anda mendirikan khalifah tidak ada ulamanya? Bagaimana anda, anda mendirikan khilafah Islamiyah tanpa ada ulama? Justru ulama dunia semua mencela mereka. Termasuk ulama-ulama yang mereka jadikan rujukan sebelumnya seperti Abu Muhammad Al-Maqdisi, Aiman Zawahiri ini ulama-ulama yang keras yang suka mengkafirkan Arab Saudi. Arab Saudi dikafirkan, ulama Arab Saudi dikafirkan. Ulama-ulama yang suka mengkafirkan ini pun tidak setuju dengan ISIS. Mereka punya syekh-syekh, guru-guru yang punya pemikiran takfir suka mengkafirkan, ya, uh, Arab Saudi, Arab Saudi aja kafir apalagi Indonesia ya. Lebih utama untuk dikafirkan. Ya, Arab Saudi dikafirkan, ulama mereka dikafirkan. Ya, ulama-ulama yang suka mengkafirkan ini pun tidak setuju dengan ISIS. Maka ini ciri yang paling buruk yang ada pada diri mereka. Ternyata tidak ada seorang alim pun bersama mereka. Saya katakan bagaimana mendirikan suatu negara tanpa ada orang alim pun. Kemudian ciri-ciri yang lain dari khawarij adalah takfir. Sikap mereka yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Jadi ini yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh mereka yang mengantarkan mereka untuk mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Kita lihat orang-orang ISIS kalau kita lihat video-video yang mereka upload di di YouTube dan yang lainnya, mengerikan. Yang membunuh berjenggot, orang isinya berjenggot, kemudian bertakbir, yang dibunuh juga berjenggot, yang dibunuh juga bertakbir. Yang dibunuh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mengerikan, pemandangan yang mengerikan. Ya, Muslim membunuh Muslim. Gara-gara kenapa dia tidak setuju dengan ISIS dibunuh? Yang dibunuh adalah para pejuang. Dibunuh adalah para pejuang yang sedang berjuang dibunuh oleh orang-orang ISIS. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernah saya sampaikan pada kajian di PTIK yang, yang lalu, bahwa saya, saya katakan jangankan membunuh seorang muslim, membunuh orang kafir yang tidak boleh dibunuh saja berbahaya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, yaitu seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga. Orang-orang ISIS jadi masalahnya. Mereka menganggap kondisi kita dengan orang-orang kafir satu kondisi, kondisi perang terus. Padahal tidak. Kondisi antara kaum muslimin dengan orang kafir bisa bermacam-macam kondisi. Di antaranya kondisi perang. Ada kondisi perang. Kemudian ada kondisi perjanjian damai. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Arab. Terjadi perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai. Seperti sekarang, kebanyakan negara-negara berada dalam perjanjian damai. Tidak ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ada perjanjian damai. Orang oleh karenanya orang-orang kafir ada empat model dalam Islam. Yang pertama adalah kafir harbi, Kafir harbi adalah orang kafir yang berperang dengan kita. Inilah yang halal darahnya dan inilah yang halal hartanya. Ini halal, kafir harbi. Kafir yang kedua seperti namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang mengadakan perjanjian damai antara mereka dengan kita. Maka orang kafir seperti ini tidak boleh dibunuh. Yang ketiga adalah kafir musta'man. Kafir musta'man adalah kafir yang berperang dengan kita. Tetapi dia meminta pengamanan untuk bertemu dengan kita. Maka boleh kita amankan setelah kita setuju. Meskipun kita berperang dengan dia, namun dia minta diamankan dan kita setuju, maka tidak boleh dibunuh. Dan yang keempat, kafir zimni. Kafir zimni adalah orang kafir yang tinggal bersama kita di, di daerah kaum muslimin dan dia membayar upeti. Ketiga model kafir ini tidak boleh dibunuh. Kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir zimni. Kafir mu'ahad yaitu yang punya perjanjian damai. Kafir musta'man itu orang kafir yang berperang dengan kita namun minta pengamanan dan kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di daerah kaum muslimin dan baru peti tidak boleh dibunuh. Kata Nabi SAW, Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang bunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, dia tidak akan cium bau surga. Ini orang kafir yang dibunuh, tidak akan mencium bau surga. Bagaimana lagi dengan seorang muslim yang dibunuh? Dalam hadis kata Nabi SAW, La zawalu dunya Allahi ahwanu min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Dunia ini kalau hancur bagi Allah ringan. Daripada terbunuhnya seorang muslim yang dia bersyahadah, dia salat, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa kemudian dibunuh, lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Bagaimana lagi yang dibunuh oleh ISIS adalah para pejuang yang ada di antara mereka hafal Quran, di antara mereka mereka adalah para dai, kemudian dibunuh dengan bangganya oleh orang-orang ISIS. Oleh karenanya sikap takfir mereka berlebihan. Berlebi oleh karenanya saya dapat kabar dari sebagian asatidah yang sering ke Suriah. Mereka mengatakan, orang-orang ISIS itu tidak mengenal tawanan, tidak ada tawanan. Jadi gitu tangkap orang dibunuh. Tidak ada tawanan. Ada orang yang datang menemui ISIS ketangkap, mau bayat terlambat bayat dibunuh. Dia saya tobat, saya ingin berbayat, enggak dibunuh. Kenapa enggak bayat dari dulu? Sudah ketangkap baru, baru mau bayat dibunuh. Jadi enggak ada tawanan di sisi mereka. Semuanya dibunuh dengan begitu sadisnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini yang paling berbahaya adalah masalah takfir yang dimiliki oleh ISIS. Dan ISIS tujuan mereka adalah sampai ke Arab Saudi. Mereka harus menguasai Arab Saudi. Mereka menganggap Arab Saudi kafir, ulama mereka kafir dan mereka telah mengancam salah seorang ulama kata mereka kalau kami datang ke Arab Saudi, kau yang pertama kami sembelih. Ya. Dan mereka berusaha masuk ke Arab Saudi dan kita bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian mereka sampai tiba di Arab Saudi terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Dari sini banyak para ulama yang memfonis mereka sebagai orang-orang khawarij karena ciri-ciri khawarij ada pada diri mereka. Di antara ciri-ciri khawarij yang ada pada diri mereka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Jadi ini benar-benar dilakukan oleh ISIS. Kita bilang ISIS kalau kalian adalah pejuang sejati, Berjihadlah melawan orang-orang Yahudi di Israel kalau kalian pejuang sejati. Kenapa harus berperang di Irak membunuh kaum muslimin? Sana pergi ke Yahudi, sana perang Amerika. Apa jawaban mereka? Orang-orang murtad yang harus pertama dihabisi. Jadi orang-orang Irak dianggap murtad. Ini yang pertama dihabisi dulu, orang kafir belakangan. Ya, mereka tidak punya andil dalam peperangan melawan orang-orang Yahudi enggak. Mereka tidak punya andil peperangan dalam memerangi orang-orang Yahudi. Justru yang mereka perang adalah orang-orang Islam terlebih dahulu. Jadi itu target mereka utama adalah Arab Saudi dan mereka berharap untuk bisa masuk di Arab Saudi kemudian terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Yang menyedihkan juga apa yang dialami oleh saudara-saudara kita pejuang yang ada di Suriah. Saudara-saudara kita tatkala mereka berhadapan dengan ISIS mereka ragu-ragu apakah mereka harus menembaki orang-orang ISIS sementara mereka juga bersyahadah mereka juga adalah orang-orang Islam. Sementara ISISnya tidak ragu-ragu untuk menghabisi mereka. Sehingga sering mereka akhirnya terbunuh oleh orang-orang ISIS karena ada keraguan untuk membunuh membunuh mereka. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya katakan sikap mudah mengkafirkan yang ada di tanah air kita itu masih lebih ringan daripada sikap orang-orang ISIS. karena ya tatkala ISIS mendeklarasikan khilafahnya, maka yang begitu mendukung mereka adalah orang-orang yang e, bergabung dalam ya, yang memang memiliki pemikiran seperti ini bahwasanya pemerintah togut, pemerintah kafir, polisi semuanya kafir, Abri semuanya kafir ya. Tatkala datang ISIS maka dialah yang pertama kali mendeklarasikan kemudian ikut mendukung apa? orang-orang ISIS dan juga anak buahnya. Sehingga sekarang mereka terpecah dua. Yang ikut membaiat Abu Bakar Al-Baghdadi pemimpin ISIS dan yang tidak ikut membaiat maka membuat jamaah baru tetapi pemikiran takfir ini ya, yang ada di orang-orang ISIS sudah ada pada saudara-saudara kita yang ada di tanah air Indonesia. Para hadirin hadirat yang sama Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kedua yang saya sebutkan bahwasanya ciri-ciri yang terdapat pada ISIS sama dengan ciri-ciri orang-orang Khawarij. Adapun eh, poin yang terakhir yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu dampak buruk yang ditimbulkan oleh ISIS terhadap kaum muslimin ya. Kita alhamdulillah ya. Kita sadar bahwasanya kondisi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir tidak mesti dalam kondisi perang. Terkadang ada kondisi damai, terkadang ada perjanjian damai, dan alhamdulillah Islam berkembang di banyak negara. Kita mendengar Islam bukan cuma Islam, sunnah. Sunnah berkembang di misalnya di Amerika, sunnah berkembang di Inggris, sunnah berkembang di Perancis. Bukan hasil dari Islam, tapi sunnah. Islam yang di atas sunnah berkembang. Dengan kedamaian berkembanglah Islam tersebut. Banyak orang mengenal Islam, banyak orang-orang stres, orang-orang orang-orang barat yang mereka akhirnya mengenal Islam. Mereka menemukan ketenangan dalam Islam. Dengan adanya ISIS yang ditampilkan di di, di YouTube kemudian di internet kita bayangkan, apakah ada orang kafir kalau melihat Islam seperti ini, dia bakalan masuk Islam? Jawabannya tidak ada. Lihat ada orang Islam, bunuh orang Islam, siapa yang mau masuk agama seperti ini? Semakin nampaklah bahwa Islam adalah negara, adalah ajaran teroris. Jangankan orang kafir, orang muslim saja mereka saling bunuh di antara mereka. Hilanglah agama ini sebagai agama rahmat. Apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Mana ayat-ayat seperti ini? Hilang semuanya gara-gara ya dampak mereka melihat adanya sikap bengis yang dilakukan oleh orang-orang ISIS maka mereka akan menjauh dari Islam mulailah semakin kaum muslimin semakin ditekan ya. jangankan di negara kafir di negara Islam pun terkadang banyak tuduhan-tuduhan ya. sehingga jenggot diident, diidentikan dengan ISIS ada orang punya jenggot dituduh apa? dituduh ISIS bahkan kemarin saya ditelepon sama seorang polisi <laughs> polisi Dipanggil komandannya, polisinya berjenggot, kamu ISIS ya? <laughs> Sampai polisi juga dituduh ISIS. <laughs> Apalagi di luar polisi. Kita keluar subhanallah, saya nggak dituduh, saya nggak ada jenggot saya. Tapi yang yang punya jenggot akan dituduh sebagai ISIS. Semakin terpuruk kondisi kita, orang-orang menyamakan uh, sunnah dengan ISIS. Sampai ada selebaran saya pernah baca, ya ciri-ciri teroris. Di antara ciri-cirinya berjenggot, celananya cingkrang, suka ke masjid loh bahaya. Jadi teroris suka ke masjid. Nah, repot. Ya, sampai saya katakan saya pernah pergi sama uh, sama istri saya, kemudian istri saya ditemani dengan temannya seorang ibu-ibu, kemudian istri saya bawa anak-anak saya, istri saya bercadar. Oh, kita diperiksa. Sementara orang-orang yang gak, yang mungkin buka auratnya, yang pakai rok mini semuanya lewat nggak diperiksa. Sementara saya istri saya dan teman istri saya diperiksa. Ya wajar dia lihat ini orang istrinya dua lagi. Padahal teman istri saya. Cadaran. Ya wajar dia periksa. Ya saya nggak bisa menyalahkan. Sampai istri saya marah-marah. Ya. Temannya juga marah-marah. Kata dia, Pak eh, Pak Satpam, kita ini kalau mau ngebom ngapain bawa anak-anak ya? <laughs> kalau orang ngebom nggak pakai cadar, ngebom masuk pakai mungkin malah penampilan seperti orang-orang biasa. Namun demikianlah kita tidak bisa menyalahkan. Dahulu saya masuk di bandara, ya Uh, tidak pernah istri saya ditanya, tidak pernah disuruh dibuka cadarnya. Sekarang kemana-mana bahkan ke Sulawesi mau harus dibuka cadarnya dilihat kenapa ada isu teroris dikhawatirkan yang naik pesawat adalah teroris wajar ini kewajaran yang timbul di masyarakat oleh karenanya eh, kita harus jelaskan bahwasanya eh, ISIS ya mereka hanya menipu orang-orang dengan menampakkan sunnah dengan menampakkan tauhid namun mereka bukan di atas ajaran yang benar bahkan sebagian ulama seperti Syekh eh, Nasir Sa'ad bin Nasir Asyafri syafri hafizahullah taala salah seorang ulama yang pernah datang ke tanah air kita dan kemudian juga pernah mengisi pengajian di Masjid Istiqlal, dia menjelaskan bahwasanya ISIS ini sebenarnya adalah orang-orang sekuler, orang-orang Ba'fi yang mereka sudah ada lama di Irak dan mereka ya sebenarnya tidak suka dengan tauhid dan sunnah tetapi mereka memanfaatkan sebagian orang untuk menjadikan boneka untuk menarik perhatian uh, kaum muslimin di dunia ini oleh karena tatkala mereka berbicara dengan orang-orang Arab Saudi mereka menggunakan nama sunnah. Tapi kalau mereka berbicara dengan orang-orang e, misalnya orang-orang Maghrib, orang-orang Libya, kemudian orang-orang Maghrib mereka menggunakan perkataan ulama-ulama Malikiyah. Jadi mereka hanya memanfaatkan untuk mengumpulkan seluruh masa dari mana-mana untuk berkumpul bersama mereka. Dan sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang menyeru kepada sunnah. Orang-orang menyeru kepada sunnah itu hanyalah boneka yang mereka munculkan. Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah itu bukan siapa-siapa tidak punya jasa apa-apa, tidak dikenal sebelumnya, siapa dia orang majhul tidak ada yang mengenal. Tapi di belakang dia banyak orang-orang bakti, pemikiran bakti yang memiliki apa namanya uh, pemahaman uh, sosialis ya dan dia apa namanya benci terhadap Islam hanya mereka memanfaatkan orang-orang Islam ya untuk menarik perhatian muslimin di dunia ini supaya bergabung dengan mereka. Karenanya beliau menasihatkan, kalau ada anak Anda ketahuan ingin pergi ke Irak bergabung dengan ISIS, maka di antara bentuk kasih sayang Anda kepada anak Anda laporkan ke polisi. Jangan sampai dia bergabung dengan kelompok apa? ISIS. Kalau Anda mengetahui suami Anda ingin gabung dengan ISIS, laporkan ke polisi biar ditangkap. Ini nasihat beliau. Kalau istri mungkin gak gabung sama ISIS, istri nggak. Tapi kalau suami Anda ketahuan ingin gabung dengan ISIS, maka laporkan ke polisi biar ditangkap. Karena mereka bergabung dengan kelompok yang batil di atas kebatilan. Mudah mengkafirkan kaum muslimin mereka lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani sebagaimana perkataan beliau Syekh Sa'ad As-Safri hafizahullah taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan gambaran tentang ISIS ya bahwasanya mereka memiliki sifat-sifat khawarij yang sangat berbahaya, mudah mengkafirkan kaum muslimin, ya mudah mengkafirkan para ulama, merendahkan para ulama dan tidak ada para ulama bersama mereka. Mereka adalah anak-anak muda dan khilafah yang mereka bentuk adalah tidak sah ya sementara mereka e, mengkafirkan orang-orang yang tidak berbaiat kepada mereka atau yang keluar dari baiat dari baiat mereka wallahu alam bisawab e, eh, di antara perkara yang menjadi tanda tanya yang disebutkan oleh para ulama kita tahu bahwasanya pertempuran atau konflik yang terjadi antara ahlu sunnah dengan orang-orang syiah di Suriah itu bertahun-tahun lamanya selama itu tidak terdengar ISIS kemana mereka padahal mereka sudah ada di situ ini katakan para ulama, mereka dibiarkan oleh pemerintah. Bashar asad tidak digubris oleh mereka, ya belakangan baru muncul. Tatkala Bashar asad mulai terdesak, baru kemudian muncul ISIS di untuk menyerang ahlu sunnah sehingga terjadilah perang saudara antara ahlu sunnah. Kalau kita kelompokkan eh, ISIS bukan dari Syiah maka dia termasuk dari ahlu sunnah. Namun selama tiga tahun atau berapa tahun terjadi konflik, mereka tidak muncul. Ya, munculnya belakangan. Kemana mereka selama ini? Jadi semakin tanda tanya bagi kita. Mereka inilah kelompok yang ditunggangi ditunggangi oleh orang-orang di belakang Abu Bakar Al-Baghdadi. Saya katakan Abu Bakar Al-Baghdadi itu orang biasa, nggak tahu siapa dia, majhul, tidak dikenal, ilmunya tidak ada. Dia hanya boneka yang ditunggangi oleh orang-orang di belakang dia, orang-orang baksi. Ya, sampai-sampai sesat Asyatri mengatakan seandainya dia sudah tidak diperlukan maka dia yang pertama akan dibunuh oleh orang-orang ISIS ke depan hari di kemudian hari. Wallah alam bisawab. Namun saya katakan bahwasanya ISIS adalah isu yang dimanfaatkan oleh banyak sisi di antaranya isu ISIS dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ya. Ciri daripada teroris adalah tauhid. Bayangkan. Ciri teroris adalah apa? Tauhid. Ini penghinaan terhadap tauhid. Kita bilang kalau begitu ciri ciri Syiah apa? Syirik kalau begitu. Kalau ciri teroris adalah tauhid, ciri Syiah adalah apa? Kesyirikan. Bagaimana tauhid dijadikan sebagai ciri teroris? Padahal kita tahu bahwasanya ahlu sunnah yang berjalan di atas tauhid begitu menjelaskan tentang bahayanya khawarij. Sehingga seakan-akan ISIS ini sangat berbahaya daripada yang lain. Padahal Syiah jauh lebih berbahaya daripada ISIS. Kita harus cerdas. ISIS adalah semua segelintir orang di Indonesia yang kemudian ikut-ikutan. Ada beberapa orang simpatisan yang benar-benar anggota pun saya tidak tahu benar anggota atau tidak. Tapi kebanyakan hanya simpatisan-simpatisan, senang, kemudian menyimpan video-video mereka, akhirnya ketangkap misalnya. Dan mereka tidak terorganisir, mereka tidak terorganisir. Tapi kalau Syiah adalah bahaya yang terorganisir. Ya, dan sudah banyak mereka berbuat ulah di negara-negara kaum muslimin. Ya, maka saya katakan bahwasanya isu ISIS dimanfaatkan oleh orang Syiah untuk menjatuhkan ahlu sunnah, ya, sehingga orang melupakan tentang bahaya eh, Syiah. Dan bisa jadi juga ISIS dimanfaatkan oleh orang kafir, orang-orang kafir yang tidak suka dengan Islam. Kita bilang ISIS salah, namun kesalahan dia semakin dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Dia tugas kita menjelaskan tentang kesalahan ISIS agar kaum muslimin tidak terpedaya dan juga kita mengingatkan bahaya-bahaya yang sesungguhnya. Kita sedang sekarang dalam uh, dunia uh, politik tentu banyak perkara-perkara yang terkadang tidak kita pahami. Tugas kita hanya menyampaikan yang yang di depan kita yang kita pahami kepada masyarakat. Allah alam bisawab. Uh, eh, masukan dari beliau tadi ya perkara yang penting adalah mendakwahi mereka-mereka yang sudah terindikasi terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ISIS atau pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya. Dan saya lihat ini alhamdulillah ya, sangat dipraktekkan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi benar-benar mengirimkan para ulama, para duat ke penjara-penjara ya untuk berdiskusi dengan orang-orang seperti ini ya. Karena dan banyak yang sadar alhamdulillah ya. Dan kita katakan bahwasanya e, di antara cara untuk menghentikan mereka ya, kalau hanya sekedar fisik terkadang pemikiran tidak hilang, tapi yang paling penting adalah mencari akar pemikiran mereka, kemudian dialog dengan mereka, menghilangkan syubhat-syubhat mereka, ini yang paling penting. Maka seandainya misalnya pemerintah Indonesia bekerja sama dengan para duat ya untuk mengirim para duat ke orang-orang bermasalah tersebut, anak-anak muda yang kemudian e, terindikasi memiliki pemikiran-pemikiran khawarij atau ISIS. Ya ini sangat indah, semoga mereka dapat hidayah ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan Ali bin Abi Thalib ya mengirim Eh, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij sehingga akhirnya sepertiga dari mereka sadar. Ini semakin menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu karena dalam e, pemikiran mereka ada syubhat, ada kerancuan yang harus dihilangkan. Wallah alam bisawab. E, eh, wallah alam saya saya rasa e, ISIS ya mungkin e, pihak kepolisian lebih tahu ya. Tahu saya ada orang-orang simpatisan ya, simpatisan kepada ISIS ada ya itulah orang-orang yang sekarang mengacu untuk membela ISIS ya. Tidak semuanya sebagian dari sebagian mereka. Adapun ciri-ciri khusus saya rasa mereka belum terbentuk sebagaimana uh, yang ada di Irak, yang ada cuma simpatisan, kemudian berangkat ke sana, tapi membuat pergerakan di sini, Allah alam saya rasa belum ada. Ya. Mungkin polisi lebih tahu, tapi sejauh yang saya tahu hingga saat ini belum ada pergerakan khusus, belum ada tindakan khusus yang mereka lakukan. Yang ada adalah tindakan-tindakan sebelumnya. Sudah ada sejak dulu di tanah air kita. Sehingga begitu muncul ISIS, mereka tertarik karena sama dengan apa apa yang mereka perjuangkan selama ini. Sehingga mereka menyatakan bergabung dengan Abu Bakar Al-Baghdadi, pimpinan dari orang-orang ISIS. Wallahu alam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi Masukan yang baik dari uh, beliau ya. Perlu ada orang-orang yang menasihati mereka-mereka yang terindikasi ISIS terutama orang-orang yang dahulu pernah seperti mereka. Maka dia lebih ngerti apa sih cara berpikir orang-orang ini dan lebih dia lebih mudah untuk menasihati mereka. Orang seperti ini bagus untuk dikirim untuk menasihati eh, eh, orang-orang uh, uh, yang memiliki pemikiran takfir. Allah alam bisawab. Uh, eh, Ibn Abbas radhiyallahu anhu waktu itu berdialog tentang tiga poin yang mereka uh, proteskan dan itu berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib, bukan khusus mengenai umum masalah uh, dia mereka protes tentang sikap hukum yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang yang mereka tidak setuju, yang mereka anggap seluruh perkara ini menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa secara detailnya, tapi ada disebut oleh para ulama. Namun tiga perkara tersebut berkaitan dengan masalah hukum yang tidak sesuai dengan menurut mereka tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena orang-orang uh, Khawarij sekali itu mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum hanyalah milik Allah dan mereka anggap Ali tidak setuju tidak sesuai dengan hukum Allah, melakukan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mengkafirkan Ali gara-gara hal tersebut ya. Meskipun uh, ada kemiripan teologi antara ISIS dengan orang Khawarij, tentu mungkin syubhatnya berbeda karena yang dilakukan Ali tidak lagi dilakukan oleh orang-orang uh, sekarang, lain lagi. Oleh karenanya, tentu pembahasannya lebih perlu pembahasan lebih dalam antara dialog antara para ustadz dengan Orang-orang ISIS subhatnya berbeda. Meskipun terangkum pada subhat yang sama. Semua hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh Ali tidak sama yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Allah alam bisawab. Eh, demikian saja apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga uh, pertemuan kita pada kesempatan ini ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita bisa menasihati saudara-saudara kita agar tidak terpengaruh dengan pemikiran ISIS ya pemikiran yang sangat indah nampaknya ya tetapi ternyata menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita melihat kebengisan yang mereka lakukan kesadisan yang mereka lakukan ini semua jauh dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian Allah Taala bersahabat wabillahi taufiq walahul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh